Nak, kamu boleh punya guru yang pinter, nak. Kamu boleh punya guru yang cerdas, kamu boleh punya guru yang hebat. Bahkan, kamu boleh punya guru yang besar. Tapi, nyapa? Salah mecicil lah, mau kok. Aku ya wedi dipecicili terus. Ya getak ae kok. kok sampeyan tukang syutingnya jinjak-jinjak kok halo pulau baleni sebagai orang tua penjenengan-penjenengan harus berani ngomong kepada anak-anaknya nah kamu boleh punya guru yang pinter kamu boleh punya guru yang cerdas kamu boleh punya guru yang hebat bahkan kamu boleh punya guru besar tapi gurumu yang paling utama adalah bapakmu dan ibumu Wong tua wani ngomong ngono soalnya wong tua wis sapi Anak diomong ya manut. Nggih, Bapak. Nggih. Bapak guru kula. Bapak panutan kula, bapak idola kula. Kula bangga dados putrane bapak. Kula kepingin kados bapak. Kula ingin meneruskan cita-cita dan perjuangan bapak. Ngono. Diomong ibune nggak ngono. Yes, Mam, my mother is my idol. Mamaku idolaku. Wanita solehah di dunia ini adalah mama. Aku bangga punya punya orang tua seperti mama. Aku ingin meneruskan cita-cita mama. Kancane ibune api. lene bapak bapakne elek apa ya wani ngomongi ya, anak ngono. Mau bapakne ora tau salat. Sapa masjid ya ora tau, ngaji ya ora tau, salat wae ora. Gua ya ngomongi ya, anak soalnya baru krungu pengajian, langsung praktek anak itu diomongi, "Nak, kamu boleh punya guru yang pinter, Nak." Kamu boleh punya guru yang cerdas, kamu boleh punya guru yang hebat sampai guru besar, tapi gurumu yang paling utama adalah bapakmu, nak. <laughs> Jadi anak, ha, bapak Edian, <laughs> guru model opo oh, Zaman ora sholat malah zaman nek nguyuh ambek ngadeg. Ngerampung ya ora cewek, ming diobat abitke. Ora perutul lebih pira Pak. Itu kan udah mulai jatuh cinta sama aku. Bu. Anak nakal jadi ya nasihati sing apik, <clears throat> dituturi sing sae. Coro barang rusak didandani. Kapan gak ada barang kok rusak, dandani yen iso. Yen ora iso, ojo diteruske. Ndandani ora iso diteruske, malah legrek terus piye ya serah ke yang sengiso, iso dua HP rusak dandani yang iso yen ora iso aja ke, dandani ora iso juga no palu ditutuki malah legrek HP-mu HP rusak dandani yang iso ya ora iso aja ke, pasrah ke sengiso, sinton, share, share, servis kok nggak semangat sih katanya minta lanjut jawab yang kenceng duwe HP rusak dandanono yen iso yen ora iso aja ke, pasrah ke sing iso sinten anak rusak dandanono yang iso yen ora iso ke, pasrah no. yo iya, servis yo iya, anakmu gawon yang servis engko benti solder anakmu dilas ya wis servisi anak nih, nggih nggih nggih ustad ustazah lembaga-lembaga pendidikan ya TPK ya madrasah dinia di sekolah ke di ngajek ke jenengan piyambak kudu pasrah nunggone uh, eh, maestro ne servis coba Allah Subhanahu wa taala